maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang senantiasa menjalankan syariat Allah menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam maka hendaknya senantiasa bersyukur untuk terus menerus beramal iktidaan bir Rasulillah senantiasa beramal dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar senantiasa istiqomah di atas amal saleh di atas ilmu dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kematian menjemput kita. Masyarul muslimin azakumullahu jami'an kita akan masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan ziarah kubur. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu beliau di dalam tulisan beliau di kitab ini <clears throat> beliau memberikan judul Kaifa Nazurul Kubur Ziaratan Syar'iyatan Bagaimana berziarah yaitu ziarah kubur dengan ziarah yang di nah yang sesuai dengan syariat disebutkan di sini beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adab-adab ziarah kubur. Nah, kata Syekh rahimahullah, kata Shallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fajuruha Nah, litadzakurakum ziyaratiha khairan. Sahih rawahu Ahmad. Ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah Nah, kuburan. Lidudzakirakum ziaratiha khairan. Dikarenakan dengan kalian menziarahinya kalian akan mendapatkan kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan fa innaha tudzakiratul maut. Dikarenakan dengan berziarah kubur akan mengingatkan kepada kematian. Nah, hadis ini sahih rawahu Ahmad dijadikan dalil tentang disyariatkannya ziarah kubur. Disyariatkannya ziarah kubur dalam batasan-batasan syariat. Nah, karena tidak boleh seorang melakukan ibadah yang tidak dicontohkan atau diperintahkan dalam syariat Ya. Karena ibadah ini adalah sudah ada tuntunannya, sudah ada perintahnya, ya. Di dalam Islam <clears throat> sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah, eh, dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya syariat Islam, ya, maja'a bihid dalil, Semuanya itu datang dengan dalil-dalil. Tidak dengan kila wakola. Bukan dengan katanya ini katanya ini. Tetapi ada dalilnya. Sebuah syariat pasti di situ ada dalil. Apakah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah sehingga Islam itu adalah agama wahyu. Ya, agama wahyu bukan rekayasa atau nah, e, hasil karya manusia tetapi agama yang bersumber dari wahyu ilahi nah barakallahu fikum atau disebut ja'a min indillahi azza wajal datang di sisi Allah azza wajalla. kemudian <clears throat> Syekh menyebutkan di antara adab-adab ziarah kubur. Yang pertama, yusannus salam ala al amwat wa du'a lahum 'inda dukhul. Disunnahkan mengucapkan salam atas orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, yang dikubur. Wa du'a lahum 'inda dukhul dan berdoa ya untuk mereka ketika akan masuk ke kuburan, ke makbaroh. Faqad alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atau faqad allama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allama telah mengajarkan para sahabatnya ayyaqulu agar mereka mengucapkan assalamu alaikum ahlud diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullahu lana wa al afiyah. min al azab rawahu Muslim. Disunahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk ke makbarah, ke kuburan. Nah, dan ini adalah e, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ketika itu. Dengan membaca apa? Assalamualaikum ahlud diyar. Keselamatan atas kalian wahai nam ahlu diyar yaitu eh, ahlul kubur ya yaitu penduduk yang ada di kampung ad ini yaitu di alam kubur minal mukminin awal muslimin dari kalangan mukminin dan muslimin orang-orang yang beriman dan kaum muslimin wa inna insyaallah bikum lahiquna dan kami insya Allah akan apa? Menyusul kalian. As'alullahu lana walakumul afiyah. Aku memohon, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalian al-afiyah keselamatan. Ain minal azab. Keselamatan dari apa? Azab. Azab kubur. Rawahu Muslim. Nah, eh, ini penting. Jadi di antara adab yang pertama yang paling ya, ditekankan ketika seorang Indah duhul fil makbarah ayusannu assalam alal amwat. Disunahkan untuk salam kepada orang-orang yang yang mati. Nah, kemudian e, di antara sunnah yang berikutnya yaitu melepas sandal, ya, melepas sandal. Tapi di sini tidak disebutkan, ya, melepas sandal. Nah, kemudian yang kedua, adab yang kedua, adamul julusi alal qabri wa adamu wad'ihi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kuburi wa la tu, wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. <clears throat> Adamul julus alal qabr, yaitu tidak boleh duduk di atas kuburan dan tidak boleh menginjaknya. <clears throat> tidak boleh menginjak kuburan. Jadi ketika seorang masuk ke kuburan, maka hindari menginjak kuburan yang di bawahnya ada kuburannya. Jadi harus memilih jalan ya di sela-sela barok. Kalau memang e, tertata rapi kuburannya itu bagus. Jadi ini penting ya. Jadi sebaiknya ditata yang rapi. Sehingga tidak sampai apa orang yang masuk kuburan itu menginjak kuburan. Nah, termasuk melangkai. Hmm? Termasuk melangkai. Melangkai, iya termasuk di makro di antara ulama menunjukkan makro melangkai. Ya, jadi berjalan di sela-sela kuburan kalau penuh gitu ya. Jadi jangan sampai menginjak atau melangkai tadi. Wala tajlisu alaiha dan jangan kalian duduk di atasnya ya, duduk di atas kuburan. Nah, kemudian wala tusallu ilal kubur. La tusallu ilal kubur dan jangan kalian sholat ilal kubur ini ada beberapa macam maknanya. Yang pertama, jangan kalian sholat itu menghadap kuburan. Ya, atau di atas kuburan. Nah, wakilahuma sahih. Jadi dilarang untuk seorang ketika dia sholat itu di depannya ada kuburan, ya dilarang. Atau dia sholat di atas kuburan, ya. Jadi nah, di situ ada kuburan dia sholat di situ. Nah, rawahu Muslim. Kemudian adab yang berikutnya ada mutawaf haulal qabri biniyati taqarrub. Tidak boleh tawaf di sekitar kuburan dengan niat takarub ya dengan niat apa ibadah jadi ada kuburan kemudian dia keliling mengitari kuburan ini nggak boleh karena ibadah tawaf ini adalah syariat khasun ya nam bil Ka'bah untuk hanya untuk Ka'bah saja dan disebutkan dalam surat Al-Hajj dalam surat Hajj itu 29 ayat 29 wal yatatawafu bil baitil atiq hendaknya kalian tawaf di baitil atiq yakni al-Ka'bah jadi hendaknya kalian tawaf itu di baitil atiq tidak ada dalil yang lainnya membolehkan tawaf di kuburan jadi tawaf hanya boleh di Ka'bah ya Ka'bah itu di mana? Tepatnya di Karbala apa di mana? Eh, Karbala di apa di Madinah? Makkah. Roma, Ya, di Makkah. Ka'bah itu letaknya di Makkah. Sehingga kalau misalkan ada Ka'bah tandingan ya, dimanapun, nah itu nggak boleh. Ya, nah, seorang ibadah manifest ngaji. Iya. Ya, kalau itu sekedar apa untuk latihan, untuk mimba bitarbiyah, mimba bitaklim, pengajaran boleh. Karena niatnya kan bukan untuk apa? ibadah tawaf di situ, hanya untuk belajar saja. Nah, ya boleh. Ya. Bahkan di beberapa tempat asrama-asrama haji itu dibangun persis ya sih tapi ya sekedar ini saja nah untuk memudahkan <clears throat> eh, pelatihan nah, insya Allah tidak mengapa karena tidak dilakukan takarub atau bentuk ibadah seperti niat tawaf di Ka'bah Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, Adamun Shayin syai'in minal Qur'an fil makbarah. Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an di kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu di rumah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Fa inna syaitan yanfiru minal bait allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sunyi, ya. hening dari apa? Membaca Al-Qur'an. Fa inna syaitan maka sesungguhnya syaitan itu yanfir ya, lari minal bait allazi tuqra'u fi suratul Baqarah dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak harus satu surat, enggak. Jadi nah, berapa ayat dibaca, ya. Jadi dibaca, ya. Nah, bisa membaca lewat mushaf atau lewat hafalan dia alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Nah, berapa ayat kemudian Nah, atau surat-surat yang lainnya dari Al-Qur'an yang mudah baginya. Sehingga <clears throat> rumah-rumah itu tidak seperti kuburan, ya, bukan berarti nggak ada orang, tapi tidak dibaca Al-Qur'an. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nah mempermisalkan rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu seperti kuburan. Nah, fa syaitan syaitan yanfiru minal bait allah tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan penting bagi rumah-rumah kaum muslimin untuk dihidupkan qiraatul Quran wa tilawatuhu ya membaca nah Al-Qur'an walaupun eh, sebentar-sebentar ya tidak harus dibaca sampai satu hari full gitu nah kemudian didatangkan orang untuk ayo baca Al-Qur'an di rumah saya enggak ya cukup si ahlul bait si pemilik rumah ya habis sholat sholat eh, apa namanya sunnah atau mungkin Eh, <clears throat> para umahat misalkan sang ibu atau sang anak putrinya habis sholat fardu membaca Al-Quran ya walaupun satu surat ya kemudian tutup lagi nanti setelah sholat baca lagi nah barakallahu fikum baik jadi kuburan itu bukan tempat untuk tilawatil Quran. Dan ini eh, pendapat yang roji yang benar. Nah, bahwasanya <clears throat> disebutkan oleh Syekh Muhammad nah, Muhammad bin Jamil Zaidu wa hadza isyaratun ila anna al-qubur laysat mahallan lil Qur'an. Ini adalah isyarat bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Bi'aksil bait Berbeda dengan rumah. Wal ahadith al warida fil qira'ah al kubur ghairu sahihah. Adapun hadis-hadis yang nah, e, di situ menyebutkan boleh membaca Al-Quran di kuburan ini hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih karena apa? Lam yaf'al ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuhu. Nah, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahkan para sahabat pun tidak pernah. Nah, wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inkana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu amalan yang baik, niscaya para sahabat sudah mendahului mengamalkan. Ya, ya di e, eh, Makbarah Bagi yang di situ banyak kuburan-kuburan syuhada ya di nah akan dibacakan Al-Qur'an. Ya. Baik, kemudian yang kelima Amma talabul madad wal aun minal mayyit walau kana nabiyan awwaliyan fahuwa minasyirkil akbar. Adapun seseorang itu meminta pertolongan ya atau e, diberikan hajah dia kepada si mayit maksudnya minta tolong kepada si mayit ya walau kana nabiyan awalian sekalipun yang dia minta yang dia meminta tolong itu adalah nabi atau wali, fahuwa minasyirkil akbar. Maka ini merupakan amalan syirik besar. Liqaulihi ta'ala wa tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ai fa in fa innaka idzan minadh dhalimin. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. al musyrikin. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tada'u min dunillah" dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, "Ma la yanfa'uka wa la yaduruka." Ya, apa-apa yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memudaratkanmu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukannya fa innaka izan minadh dhalimin. Jika engkau mengerjakannya, melakukannya, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang berbuat zalim. Ai al musyrikin, termasuk musyrikin. Nah, ayat ini menjelaskan tentang ya, ada mutolab wal aun minal mayyit, tidak boleh meminta ya pertolongan kepada mayit sebagaimana kebanyakan amalan-amalan musyrikin yang mereka mendatangi ya kuburan-kuburan nabi ya atau wali-wali kemudian mereka apa talabul aun talabul hajah minal mayit meminta hajat meminta tolong nah ya sampai-sampai mereka apa mengambil tanah kuburan mengambil tanah kuburan ya kemudian mereka yakini bisa memberikan apa? Yaitu tadi, ya, barokah atau bisa mengabulkan apa yang dia minta. Nah, sehingga dibawa tanah kuburan itu apa kepentingannya? Misalkan dia ya ingin eh, mempunyai usaha yang laris. Nah, kemudian dia taburkan di depan tokonya. Nah, tanah kuburan itu atau dia ingin tolak bala ya kemudian dipendam ya di depan rumahnya misalkan atau yang lainnya ini termasuk amalan-amalan yang <clears throat> tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diyakini itu bisa menolak bala mendatangkan pertolongan maka ini adalah amalan syirik bahkan asyirkul akbar kemudian yang keenam Adamun wada'il akalil az-zuhur yaitu tidak boleh meletakkan karangan bunga ya akalil zuhur ah, karangan bunga wa li wadaiha ala qabril mayyit dan membawanya dan diletakkan di atas kuburan ya di atas kuburan si mayit ini Li'annahu tashabbuhu bin nasara. Karena amalan ini amaran yang menyerupai kaum Nasara. Kaum muslimin gak boleh ikut-ikutan, ya. Kemudian bela sungkawa, ya, kemudian mengirim apa? kerangka bunga, karangan bunga. Ya, kemudian ditulis ya, turut berduka cita atas meninggalnya almarhum siapa misalnya Ya, ini, iya. Ini nggak boleh karena ini tasabuh bin nasoro, Ya, tidak boleh seorang muslim melakukan seperti itu, ya. Nah. Kemudian wa idza'atil mal fi la faidah karena perbuatan itu ya menghambur-hamburkan harta yang tidak ada apa faidahnya. Coba ya karangan bunga yang lebar-lebar itu berapa harganya itu ya nah mahal walau a'ta al muballagh lil fuqara sadaqatan lil mayyit lastafadul mayyit wal fuqara kalau seandainya itu diberikan ya kepada para fuqara sebagai bentuk sedekah bagi si mayit maka akan mendapatkan faedah si mayit dan orang fakir tersebut ya kalau itu hartanya si di mayit. Kalau itu hartanya si mayit, maka akan berfaedah. Barakallahu fikum. Sehingga Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah e, di sana banyak adab-adab atau terkait ahkam ziaratil kubur ya yang tidak disebutkan di sini. E, terkait apa? Naha anil bina bina il kubur larangan untuk membangun kuburan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membangun kuburan. Di dalam hadis ya di akhir-akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal di di ya, beberapa saat Rasulullah mau meninggal Rasulullah melaknat ya la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nah, waqad nahana an dzalik atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, dan Rasulullah melarang ya, kuburan itu kemudian dibangun, dibangun ya, sehingga menjadi tempat ibadah. Ya, akhirnya berubah status kuburan ya yang hanya kita itu boleh ziarah dengan mengingat saja akhirnya karena dibangun apa dijadikan tempat ibadah orang bisa sholat di sana karena luas ya dibangun nah kemudian bisa melakukan apa sholawat berjamaah di kuburan ya kemudian bisa tahlilan di situ ya satu jamaah misalkan Nah, kemudian bisa melakukan sholat, kiroatul Quran, ya, berjam-jam di sana. Nah, ini yang menyelisi syariat. Padahal di sana ada tempat ibadah yang yang itu ya sangat disyariatkan, dianjurkan agar kita beribadah di tempat tersebut yaitu apa? Masjid. Nah, bunyal masajid kata Rasulullah dalam hadis bunyal masajid lil ibadah. Masjid itu digunakan dibangun untuk beribadah kepada Allah. Wa qiraatil Quran dalam riwayat disebutkan dan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kuburan-kuburan itu dibangun dan ini yang dilarang oleh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal beberapa saat ya. Akhirnya kaum muslimin ya mereka beralih ya ibadah mereka bukan di masjid lagi tetapi di kuburan karena mereka apa? merasa lebih khusyuk ketika nanti mereka ya membaca Al-Qur'an di kuburan, sholat di kuburan. Ketika di masjid mereka nggak khusyuk. Ya. nggak khusyuk. Nah, tapi ketika di kuburan mereka khusyuk. Nah, ini syaitan ya menyeret seorang ya sedikit demi sedikit akhirnya dia melakukan apa? kesyirikan ya. Awalnya apa? Semangat dalam beribadah. Tapi ketika ibadah yang hanya bermodal semangat tanpa bimbingan ilmu syariat, akhirnya seorang itu bisa tersesat. Ya. Maunya ibadah akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sudah mewanti-wanti halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un iyyakum wal ghulu. Ya, binasa kalian ya orang-orang yang berlebih-lebihan. Tanattu, ya, binasa orang yang berlebih-lebihan. Hulu, ya. iya kumal hulu, iya kumal hulu. Fa in kana qabla fa in kana halaka man kana qablakum. Karena sifat hulu ini binasa orang-orang sebelum kalian dari al-Yahud wan Nasara. Ya, ketika mereka menjadikan Isa ibni Maryam sebagai ilahan min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah. Karena hulu, ya. Akhirnya Isa sebagai rasul, sebagai Rasulullah, ya, yang mana Isa adalah bashar, ya, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Akhirnya karena sifat hulunya Nasara, ya, Isa apa dianggap sebagai apa? Tuhan. Nah, jadi umat ini pun di sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Iyakum iyakum wal huluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Ya. Hati-hati kalian, hati-hati kalian, hati-hati kalian dari sikap hulu berlebih-lebihan. Nah, karena binasa orang-orang sebelum kalian karena sebab hulu. Baik. <clears throat> Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang dilarang adalah at-tajsis ya, yaitu mengecat ya, mengecat kuburan. Wal kitaba 'alaiha dan menulis ya, menulis di kuburan tersebut. Nah, jadi eh, cukup ya seseorang itu ketika dia memakamkan si mayit ya e, kemudian hanya dinaikkan sejengkal tanah itu hanya dinaikkan sejengkal kemudian diambilkan batu atau apa namanya kayu ya sebagai tanda nah ya diangkat mungkin sejengkal atau dua jengkal nah sebagai tanda saja kalau di sini ada kuburan tanpa adanya kitabah ya al asma nah, nah ismul mayit tidak boleh ditulis namanya si mayit misalkan siapa nggak boleh bin siapa ya nah barakallahu fi nah dan e, di Mamlakatu Saudi Arabia mengamalkan sunnah Rasul ini ya kuburan-kuburan di Saudi Arabia tidak ada yang dibangun ya Nah, hanya naik sejengkar nah, ya, gundukan gitu terus tanda batu-batu ya. walaupun itu apa kuburannya syuhada Uhud ya mungkin kalau di Indonesia sudah dibikin makam pahlawan nah, nah wah sudah macam-macam padahal pahlawan ya nah, ini syuhada Uhud masya Allah pejuang-pejuang Islam ya kesatria-kesatria kaum muslimin di awal-awal Islam ya kuburannya masya Allah nah ya kuburannya hanya sekedar tanah ya gundukan tanah saja nah tidak membedakan ini penting bagi kita untuk mengajarkan kepada kaum muslimin agar tidak melakukan hal yang berlebih-lebihan seperti al-yahud wan nasoro Ya. Al-yahud wan nasoro Kalau orang nasoro pakai peti ya. Ketika meletakkan mayat ya dikasih peti petinya dari jati apa kayu apa itu nah mahal itu ya petinya itu berapa sudah tahu harganya Mas Sulit harga peti mayat itu ya kalau pernah Anda pernah e, lihat di di Bondowoso itu di sebelah kuburan Cina itu ada pembuat peti-peti itu wah subhanallah tumbuk-tumbukan itu jadi kayunya kayu bagus ya kayu-kayu jati mungkin kayu-kayu tua itu dulu itu saya tanya harganya itu lima juta dulu harganya lima juta kalau sekarang kayu kan semakin mahal nggak tahu mungkin harganya mungkin sudah lima belas juta mungkin nah, ya masya Allah ini jadi ini nasor ya Adapun Islam mengajarkan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sudah mayat itu dikafani, kemudian diletakkan di liang kuburnya, ya, kemudian dilindungi dengan kayu atau mungkin pelepah kurma, kemudian diuruk dengan tanah, kemudian diangkat sejengkal dari permukaan tanah itu. Ya, ya, ya seukuran sejengkal, nggak harus persis. Nah, jadi ketika nanti rata lagi dinaikkan lagi, ya. Kalau ada penjaga kuburannya, juru kunci yang mana ya. Itu yang bertugas untuk itu tadi. Supaya apa? Terlihat, oh ini kuburan. Kalau misalkan ininya tandanya e, sudah hilang, dikasih lagi batu, ya, taruh batu lagi. Nah, barokallahu fikum. Tapi banyak. Di siapanya? Eh, kalau sini banyak ya. Kalau di sini banyak ya. Iya iya. banyak. Iya. Gitu. Iya. Ya, ya iya. Nah, kalau Iya di, ditekan. Jadi kalau misalkan ini ketika memasukkan tanah itu harus sambil ditekan-tekan supaya hmm. padat. Ya jangan sampai nanti kena hujan ambles ya itu kalau bisa sih dipadatkan jadi tidak banyak yang terbuang bisa nah, barakallahu fikum ya, ini terkait dengan adab-adab uh, eh, ziarah kubur uh, di sana ada masalah <clears throat> zairat yaitu wanita-wanita yang ziarah kubur khilaf di antara para ulama tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, anallah zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ikut ziarah kubur. Nah, hadis ini sahih, ya. Sekalipun di sana ada pendapat ulama dibolehkan, ya, wanita itu ziarah kubur dengan beberapa syarat, ya. Nah, kalau sekiranya wanita ini dia Eh, apa namanya mentalnya itu kuat ya jiwanya itu kuat ketika dia ziarah kubur maka tidak mengapa nah, tapi kalau dia nanti dikhawatirkan akan melakukan niyaha alal mayit meratapi mayit ya atau apa namanya al bakat nangis ya di kuburan sampai tidak bisa tertahan nah ini yang madorot ya sehingga itu tadi karena apa sifat seorang wanita ini daifah, lemah. Ya, lemah berbeda dengan seorang rijal, seorang laki-laki. Sehingga uh, disebutkan dalam hadis ya, terlanat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ya, cukup dia mendoakan dari rumahnya ya, tidak perlu mengantarkan ke kuburan. Ya. Karena pedagang Oh iya. Lalu lalang di situ buat lalu lalang. Apa tidak di satu komplek itu? Oh, ya, kan hmm. ya, kan. oh gitu. Iya. Kalau <clears throat> kalau misalkan itu e, memang di area kuburan ya tapi ada jalan kan yang lewat situ harus salam ya karena dia iya iya assalamualaikum ahlul kubur Itu saja boleh assalamualaikum ya ahlul diyar assalamualaikum ya ahlul kubur cukup seperti itu nah barakallahu fikum iya ini barakallahu Karena ya karena ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sudah melewati ya makbaroh atau masuk di makbaroh ya dia mengucapkan salam kecuali makbaronya ini e, tertutup dinding ya tembok gitu nah ya sebagian ulama ya boleh ya kalau misalkan dia nggak mengucapkan salam ya boleh hmm. tapi kalau dia merasa di situ di balik tembok itu ada kuburan dia mengucapkan dari luar tembok juga nggak apa-apa nah barakallahu fikum kalau di e, Saudi Arabia itu dipagar tapi terlihat ya jadi orang bisa ziarah kubur tanpa masuk ke area cukup di pagar itu dia melihat makbaro. Karena tujuan e, ziarah kubur itu tudzakiratul maut, mengingat apa? Kematian. Sehingga dengan melihat itu sambil dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya. Nanti dia mengingat kematian. Tadzakkar al maut. Nah, kata Syekh <clears throat> Zakaria bin Su'aib Hafizahullah, beliau ketika datang ke negeri kita ke Jogja waktu itu Beliau menyampaikan, jadi di antara ada ketika seorang ziarah kubur cukup dia mengingat saja. Mengingat, dia merenungkan ya tentang kematian. Eh, sehingga tidak ada hal-hal yang lainnya untuk baca Al-Quran, untuk apa enggak. Cukup kalau dia sudah merasa dia mengingat kematian, kemudian dia nah pulang dan membawa manfaat dengan dia ya mengingat kematian itu semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah di dalam takarub. <clears throat> Baik, barakallahu fikum. Eh, hal yang lain mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Hmm? Iya, jadi kalau memang kuburan kerabat kita itu dekat, ya boleh, ya kita mendatanginya. Tapi kalau misalkan kuburannya itu jauh, cukup di kuburan yang paling dekat dengan rumah kita untuk kita ziarah kubur. Tidak enggak harus safar ya. Jadi uh, di situ dilarang untuk melakukan safar hanya sekedar ziarah kubur ya. Jadi larangan ziarah kubur dalam bentuk safar. Nah, karena apa? <clears throat> karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sadur rihal safar ya e, untuk tujuan ibadah kecuali ketika masjid Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ketika kita Gitu ya, ya? Iya, boleh. Diniatkan sambil ziarah kubur, iya. Kesempatan, iya. Ya, jadi kita misalkan gali kuburan, ya, ya diniatkan sambil ziarah kubur sambil kita. Makanya, ya, makro ketika eh, di kuburan itu apa namanya seorang itu bertanda ya tertawa bercanda-canda gitu nah nggak boleh ya apalagi e, duduk di atas ini perkara yang haram duduk di atas kuburan diinjak-injak kuburan nah apalagi digunakan main judi ya ada itu di Jawa Timur ya e, para penjudi itu memanfaatkan kuburan untuk bermain ya bermain kartu bermain apa karena itu tadi aman ya orang nggak akan nggak akan mengintai curiga ini ada apa ternyata di dalamnya ada nah Allah mesti nah barakallahu baik eh, terkait dengan makbaroh ya itu tidak boleh seorang itu punya rasa takut ya kemudian takut dengan kuburan itu nggak boleh ini laisa khauf tabi'i bukan khauf yang tabiat nggak boleh ya nah jadi kalau misalkan e, lewat kuburan malam-malam misalkan nggak boleh kita itu takut nggak boleh ini haram nggak boleh ya ya nah, apa yang ditakuti orang mereka sudah mati nah ya, sebagiannya mendapatkan siksa, sebagiannya mendapatkan nikmat. Nah, anu, Ustaz, kadang ada pocong. Ya. Iya. Yang jelas kalau itu memang ada makhluk halus makhluk gaib ya, jin maksudnya. Tidak akan bisa memudorotkan, ya. La yadur, tidak akan bisa memudorotkan. Apalagi ah, seorang muslim, seorang mukmin, dia akan takut ya. Eh, dibacakan ta'awud baca minasyaitonir rajim dibacakan ya dikir-dikir ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai nanti ketika lewat kuburan merinding gitu kan. Kayak-kayak di belakangnya ada yang ikuti. Nah. Barakallahu fikum. Eh? Gitu. Hmm. Gitu, ya. Iya. Ada. Oh, iya. Harus ini istilahnya. Makanya itu pentingnya kita ilmu akidah yaitu faham tentang eh, tentang eh, apa yang harus kita takuti, apa yang tidak boleh kita takuti. Nah, termasuk itu tadi ya ketika seorang ke kuburan lewati kuburan tidak boleh kemudian dia takut nah barakallahu baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin anda cukupkan sampai di sini Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Ada satu pembahasan taklidul a'ma. Uh, ada dua, taklidul a'ma dan taruddul haq. Ya, menolak al-haq. Uh, insyaallah nanti kita akan beralih ke kitab yang lainnya. Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.